baik wariskan kepada anak-anak kita. Biarkan zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia negaranya orang yang beragama. Maka unsur keimanan sangat penting dalam upaya membangun negeri ini. Yang kedua, Kesatuan dan persatuan, kerukunan dan kekompakan adalah modal dasar kalau kita ingin mengejar segala ketinggalan-ketinggalan kita. Maka dengan suksesnya pemilu, mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo kita rapatkan barisan, luruskan sop, jaga kesatuan dan persatuan, bangun kerukunan dan kekompakan. Yang ketiga, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia saya mau sampaikan stressingnya begini bu bu ibu baru diminta duit dikit udah yang merengut aja nih nah, yang bener begini begini orang yang paling banyak ibadahnya Rasulullah orang yang paling bersih hatinya Rasulullah orang yang paling sempurna akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sudah masuk bulan Rojab doa yang banyak dibaca beliau adalah Ya Allah sampaikan saya ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan.